وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين Kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita di pagi hari ini dalam keadaan kita di atas Islam, di atas kalimat ikhlas, dan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama Ibrahim alaihi salatu wasallam yang hanif dan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik ini adalah merupakan nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamba yang hanya Allah cintai yang Allah beri maka semoga kita semua termasuk dari hamba yang Allah cintai yang selalu Allah bimbing dalam kebaikan dan kebaikan. Juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana Allah memudahkan kita berkenankan kita untuk duduk bermajlis dalam majlis yang paling mulia di muka bumi ini berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah yang sungguh hadirin yang dimuliakan Allah betapa mulia akhir perjalanan mereka orang-orang para penuntut ilmu itu karena mereka berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala Karenanya berbahagialah kita ketika Allah mudahkan kita semua berjalan menuju apa yang Allah cinta dan Allah ridho ini. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis bi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh satu perjalanan dia berjalan menuju tempat majlis ilmu maka Allah mudahkan dengannya jalan untuknya ke surga lihat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah akhir perjalanan para penuntut ilmu adalah mereka sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ikhlaskanlah kita dalam menuntut ilmu ini karena sungguh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau sampai luput keikhlasan dalam kita menuntut ilmu maka akan dapat sebaliknya beliau mengatakan Barang siapa dia menuntut ilmu ya yang padahal menuntut ilmu ini mestinya hanya semata-mata yuktagha bihi wajh Allah dia mengharapkan wajah Allah la yuktagha bihi ila aradan minad dunya tapi ternyata dia mencari ilmu ada sesuatu yang lain dari keinginan dunia maka orang tersebut kata Rasulullah SAW, Lam yajid raihatal jannah. Ia justru tidak akan bisa mencium bau harumnya surga Allah. Padahal dengan menuntut ilmu ini mestinya ia akan mendapatkan jannah namun karena ada sesuatu yang lain dalam benaknya saat ia datang ke majlis ilmu maka ini pun akan dapatkan yang lain jangankan surga Allah bau harumnya pun tak dapat diciumnya nas'alullah salam wal afiyah kita mohon kepada Allah keselamatan dan ampunannya hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Berkenankanlah dalam kesempatan daurah yang mulia ini untuk kami ketengahkan sebuah pembahasan berkenaan dengan sebuah risalah dalam kitab yang kecil Al-Mar'atul Muslimah fi Manziliha peran seorang wanita muslimah dalam pendidikan di rumah tangga Kenapa kami sampaikan di hadapan para hadirin ikhwah ya, muslimin bukan di hadapan para ummah dan akhwat. Ketahuilah hadirinnya dimuliakan Allah. Kebaikan keluarga ini adalah tanggung jawab seorang suami atau kalian sebagai calon suami. Tanggung jawab seorang ayah atau yang akan menjadi ayah dari kalangan laki-laki juga punya tanggung jawab yang besar dalam peran mewujudkan dan mensukseskan pendidikan di dalam rumah karena sungguh rumah itu adalah merupakan sekolah yang pertama dan yang paling utama di dalam mendidik generasi kita kaum muslimin sebelum anak-anak kita berkenalan dengan lingkungan, berinteraksi dengan lingkungan, dan lebih luas dalam pendidikan formal, maka di rumah awal meletakkan dasar-dasar pendidikan. Untuk itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena masyarakat itu akan baik kalau keluarga-keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu adanya adalah keluarga-keluarga yang baik. Maka kumpulan dari keluarga-keluarga yang baik ini akan mewujudkan satu lingkungan masyarakat yang baik tentunya. Dan kebaikan ini adalah cerminan dari keimanan, ketakwaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Maka sungguh tidak akan baik satu masyarakat kecuali kembali kepada apa yang telah diajarkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, hanya dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan akan didapat, kebaikan akan tercapai dan akan terwujud. Adapun kalau satu masyarakat menyelisihi dan jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh kebinasaan dan kehancuran yang akan menimpa mereka karenanya Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim kam min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasuli, fahasabnahu hisaban syadida وعذبناه عذابا نكرا betapa banyak negeri-negeri di dunia ini ketika penduduknya mereka durhaka kepada Allah dan mereka juga menentang kepada ajaran Rasulnya maka kami hisap negeri tersebut dengan hisap yang sangat dahsyat dan kami azab mereka dengan azab yang amat sangat mengerikan. Coba ambil perhatian, ambillah pelajaran untuk kita kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah semoga negeri kita Indonesia ini, negeri muslimin, Allah jaga dan Allah pelihara agar terwujud menjadi negeri yang aman damai sentosa. Hadirin kaum muslimin, ini akan terwujud kalau kita masing-masing individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kemudian keluarga kita yang merupakan bagian kecil dari masyarakat telah mendidik menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka sungguh dengan ini Allah akan memberikan barokah dari langit dan di bumi. Allah telah ingatkan, "Lau kana ahlal qura" amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal Ab. andekan ada penduduk negeri penduduknya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah pasti kami bukakan pintu keberkahan bagi mereka di langit maupun di bumi itulah janji Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah apa yang akan kita bahas dalam pembahasan ini nanti adalah berkenaan dengan peran seorang wanita muslimah dalam mensukseskan pendidikan di rumah, mendidik generasi untuk menjadi seorang yang soleh dan solehah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya satu keluarga dan kokohnya keluarga itu tentunya ketika seorang suami istri itu yang merupakan unsur dalam keluarga terpenting di situ bisa saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam peran yang besar yaitu dalam peran dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Tabaraka wa taala. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Islam, agama Allah yang sempurna ini telah membawa pada keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang besar yang ditujukan kepada masing-masing dari individu yang ada dalam keluarga itu baik suami maupun istri, ayah maupun ibu, kedua ini memiliki tanggung jawab yang besar dan mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan pendidikan dalam keluarga sesuai dengan batas kemampuan, yaitu tanggung jawab mendidik, mengajari, dan menyeru mereka semua kepada agama Allah dan agar mereka bisa menjaga, membentengi jiwa dan keluarga dari azab api neraka. Inilah tanggung jawab yang telah Allah tetapkan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu nara wa وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang agung ini tanggung jawab yang Allah perintahkan atas seluruh kita kaum mukminin mukminat ya adalah tanggung jawab yang telah Allah bebankan di atas pundak kita Allah sebutkan dalam ayat yang agung ini wahai orang-orang yang beriman ini umum laki-laki maupun wanita seluruh kaum mukminin masuk dalam seruan Allah di ayat yang agung ini. Kemudian apa yang Allah perintahkan? Ku anfusakum bentengi jiwa-jiwa kalian. Pelihara diri-diri kalian wa ahlikum dan juga keluarga kalian. Dari apa kita bentengi diri kita? keluarga kita yaitu nara dari siksa api neraka quduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu sungguh hadirinya dimuliakan Allah amat sangat mengerikan ancaman Allah ini neraka itu bahan bakarnya bukan kayu melainkan manusia dan batu. Dan tentunya yang namanya api punya sifat. Sifat daripada api itu kalau ditambah bahan bakarnya dia menjadi besar nyalanya atau makin padam? Jawabannya makin besar. Itulah siksa api neraka. Begitu manusia penduduk neraka digiring masuk ke dalam neraka, maka neraka itu akan menggelegar keras dahsyat suaranya sampai-sampai Allah katakan takadu tamayyazu minal ghaid menggelegar dengan suara yang sangat keras bikin pecah telinga para penduduk neraka suara menggelegarnya neraka karena sangat dahsyatnya disebabkan minal ghaid karena sangat marahnya. Marah, kenapa engkau manusia mau-maunya masuk ke dalam neraka ini? Sehingga Allah katakan, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum ghazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali dilempar ke dalam neraka, orang-orang yang akan masuk neraka itu penjaga-penjaga neraka ini ada tanya, apakah belum pernah sampai kepada kalian orang yang memberitakan peringatan kepada kalian tentang siksa api neraka ini? Seluruh manusia penduduk neraka mengaku, Qalu bala qad nadhir. Mereka berkata benar, sungguh telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan kepada kami. Fakazabna, namun kami dustakannya. Lihat hadirin pengakuan mereka. Sehingga dalam kesempatan ini, kami hanya mengingatkan khususnya diri kami pribadi dan keluarga dan juga kepada saudara-saudara kami muslimin muslimat yang mendengar apa yang telah Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini Tanggung jawab kita menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ditambah lagi alaiha malaikatun ghiladun syidat. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang kejam, bengis, sadis. Layak ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan pada mereka. Mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada mereka. Seperti itu pula hadirin. Telah dijelaskan tanggung jawab ini. Dari ucapan yang mulia. Imamul Murabbin. Wad Nabi Yuna Muhammad ibni Abdillah. Demikian pula telah dijelaskan tanggung jawab yang besar ini. Dari ucapan imam murabbiyin, imamnya para guru, imamnya para pendidik, imamnya para dai, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin sesuai dengan kepemimpinannya seperti disebutkan dalam hadis fima rawahu anhu sahabi al janil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma seperti disebutkan dalam riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ketahuilah wahai kaum muslimin kalian semua adalah pemimpin dan semua kalian akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya lihat masing-masing kita ini laki-laki maupun wanita ya baik dia orang yang merdeka ataupun budak semua kita masing-masing diri kita ini pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan atas diri kita secara pribadi apalagi kalau kita mempunyai tanggung jawab berikut fal imamul a'zam alladhi 'ala nasi ra'in Wahuwa mas'ulun an ra'iyatih juga seorang pemimpin yang besar yang memimpin manusia. Dia adalah pemimpin dan penanggung jawab. Dia akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Hadirin kaum muslimin, jangankan kita memimpin manusia, sedang kita memimpin diri kita sendiri sangat-sangat jauh dari sempurna. Sangat-sangat banyak kekurangan kita kita menjaga diri kita karena sungguh setiap anggota tubuh kita ini semua akan ditanya oleh Allah tanggung jawabnya akan diminta oleh Allah baik itu mata kita telinga kita tangan kita kaki kita bahkan kulit kita pun akan bicara di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuatnya oleh anggota tubuh kita ini sehingga Allah katakan dalam surah Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari kiamat nanti kami kunci mulut manusia sehingga akan bicara tangannya dan akan menjadi saksi kakinya atas segala apa yang diperbuatnya. Sungguh manusia tak bisa mengelak Coba renungkan. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan semua ini? Sebelum kita menjadi pemimpin bagi manusia, kita sudah harus bertanggung jawab atas diri kita. Namun sungguh hadirin, di zaman kita ini, manusia berebut untuk meraih kepemimpinan. Ingin memimpin manusia, yang pada dirinya sendiri tidak ada bakat atau tidak ada kemampuan memimpin. Nyatanya dirinya sendiri masih banyak durhaka kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, terus yang berikutnya warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin atas keluarganya dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Ingat para suami, tanggung jawabmu besar. Bukan hanya sekedar sebagai suami bertanggung jawab untuk kasbul madi fahasbu. Sebatas mencari nafkah, mencari nafkah, mencari kebutuhan materi semata. Bukan hanya itu. Bukan hanya kita yang penting kerja, Begitu seorang suami nikah, sibuk kerja. Sehingga ketika bujang, semangat tolabul ilm, semangat untuk menuntut ilmu. Begitu menikah, sibuknya bukan lagi perhatian kepada ilmu. Sibuknya perhatian kepada bisnisnya, kerjaannya, dan sebagainya. Bahkan sampai dia rela meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama tanpa dia memperhatikan bagaimana keadaan istri dan anak-anaknya dalam pendidikannya, dalam ibadahnya, agamanya. Sungguh ini adalah hal yang harus dipertimbangkan lagi. Perhatikan tanggung jawab suami. Demikian pula wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladi wa mas'ulatun anhum seorang istri, pemimpin atas rumah suami, dan juga anak-anak suami. Dia akan diminta tanggung jawabnya dari semua yang dipimpinnya. Berat lagi seorang istri karena ia bertanggung jawab mengatur rumah suami, menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, demikian pula mendidik dan membesarkan merawat anak-anak suaminya. Ini tanggung jawab yang besar dituntut dari seorang istri. Maka disinilah peran daripada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ini yang akan menjadi qawwam yang akan menegakkan dan meluruskan istrinya, membimbing dan mendidiknya, dan menjaga, memperhatikannya sehingga istri yang memang lemah secara fisik, lemah secara akal, lemah secara agama, suami bertanggung jawab untuk berperan mendidiknya, membantunya demi suksesnya pendidikan anak-anaknya di rumah. Karena sungguh tak mungkin seorang istri mampu melaksanakan tugas dengan baik kecuali adanya ta'awun, tolong menolong sesama suami istri di rumah itu. Wa abdul rajul ra'in ala mali sayyidihi. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, seorang pekerja, seorang budak milik seorang majikan, ia adalah pemimpin atas harta majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dia akan diminta tanggung jawab darinya ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ketahuilah wahai kaum muslimin kalian semua pemimpin semua kalian akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya Hadirin kaum muslimin kata Syekh rahimahullah menyebutkan hadil mas'uliyatul madhkurah fi hadil hadis mas'uliyatun ammah wasyamilah. Tanggung jawab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini adalah tanggung jawab secara umum, tanggung jawab yang menyeluruh, tanggung jawab seorang suami itu tidak hanya sebatas kata beliau famas'uliyatur rajul la taqtasir alal kasbil madi fahasbu. Seorang suami tanggung jawabnya tidak sebatas dia menafkahi istri. Kama anna mas'uliyatal mar'ah la taktasir ala ma ta'araf 'anil nas. Begitu juga kalian para istri, kalian para wanita, tanggung jawab kalian bukan sebatas seperti apa yang ditahu masyarakat secara umum apa kata masyarakat tanggung jawab istri? Memasak, mencuci, ya, hamil, melahirkan. Ini secara umum, ya. Bukan itu semata tanggung jawab kalian para wanita. Bukan untuk berkhidmat memasak untuk hidangan keluarga, mencuci untuk menjaga kebersihan pakaian atau ngepel rumah. Bukan hanya itu, atau sebatas hamil dan beranak Bahkan kata Syarim Allah, bal inna kulla minar rajul wal mar'a ala ikhtilafi mawqi'ihima al-istima'i mas'ul an jawanib tarbiyatul imaniyah wal istima'iyah. Bahkan masing-masing suami maupun istri dia sesuai dengan perannya di masyarakat dia punya tanggung jawab dari sisi pendidikan baik itu pendidikan keimanan juga pendidikan sosial kemasyarakatan dan termasuk kata beliau rahimallah yadghul fi dzalik mas'uliyatud da'wa ilal Islam juga tanggung jawab menyeru keluarga mengajak mereka kepada Islam hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah maka dua dalil Quran yang kita sebutkan dan hadis yang kita sampaikan tadi Keduanya ini menunjukkan peran dan tanggung jawab suami istri atau ayah dan ibu dalam berperan mendidik keluarga sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena beratnya tanggung jawab wanita yang mana ia secara khusus bertanggung jawab atas rumah suami, mendidik anak-anak suami, dan ia berkhidmat kepada suami. Ini saja tugas tak mungkin selesai setiap hari dia kerjakan. Apalagi kalau wanita menuntut kerja di luar rumah, pasti tanggung jawab utamanya akan terbengkalai, akan ditelantarkan. Karena itulah Allah Alimul Hakim, Allah Ta'ala yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana Allah telah menetapkan untuk kalian para wanita. Dengar ayat Allah yang agung ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Saya ulangi kepada para wanita. Surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula." wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah dan kalian para wanita tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabaruj berdandan bersolek keluar rumah seperti model orang-orang jahiliyah bertabaruj bersolek Jangan kalian bersolek seperti mereka orang-orang jahiliyah yang dulu. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asirul muslimin rahimani rahimakumullah. Perhatikan ini petunjuk Allah. Allah tidaklah meletakkan sesuatu kecuali tepat pada tempat yang semestinya. Itulah keadilan Allah. Itulah kebijaksanaan Allah. Dan Allah perintahkan wanita kenapa? Untuk tetap tinggal di rumahnya. Karena sungguh sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Karena wanita yang utama bertanggung jawab atas rumah suami. Bagaimana ia akan menjaga rumah suaminya? Kalau pergi terbit matahari dia pergi mencari. Malam terbenam matahari dia berpulang dari mencari. Begitu juga suaminya. Sisa waktu hanya sedikit malam hari. Capek sudah badannya di siang hari. Siapa yang mengerjakan semua itu? Hadirin. <coughs> Paling nanti cari pembantu. Ini jawaban yang tidak benar. Karena pembantu bukan solusi. Betul, pembantu bisa membantu pekerjaanmu untuk mencuci pakaian, ngepel rumah, menyapu, memasak, tapi satu hal yang tidak bisa digantikan pembantu, kasih sayang ibunda kepada putra-putrinya dalam pendidikan di rumah, sungguh tak bisa digantikan pembantu siapapun pembantu itu. Karena sungguh kasih sayang ibunda tak mungkin akan diwakilkan oleh siapapun dari manusia ini Walaupun pembantu sayangnya kayak apa sayang, tak akan seperti sayang ibunda kepada putranya. Begitupun pembantu dalam mendidik anaknya. Walaupun dia sarjana, tapi dia pembantu rumah tangga, tidak akan bisa mendidik seperti ibunda. Walaupun dia ibunda ini mungkin bukan sarjana. Dan lebih jelek lagi, lebih jahil lagi, kalau dia sarjana sebagai ibu rumah tangga, dia terlantarkan rumah tangganya, dia pasrahkan putra-putrinya untuk pembantu yang SD saja nggak lulus, dia sibuk di luar rumahnya, mendidik anak orang, mendidik suami orang, ya, atau mendidik orang lain. Sedangkan tugasnya di rumah tak pernah disentuhnya, putra-putrinya tidak pernah dididiknya semestinya. Kami ingatkan ini hadirin agar kita sadari. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena sungguh pendidikan di rumah ini sangat luas dan banyak unsur-unsurnya. Demikian pula pendidikan di rumah ini adalah pendidikan yang memerlukan tata cara yang khusus, strategi yang pas, dan metode yang pas. Tentunya di sini dituntut seorang wanita untuk memiliki ilmu, memiliki pengalaman, dan memiliki keahlian. Dan sangat-sangat disayangkan seorang wanita yang punya pengalaman, bahkan dia sarjana pendidikan, tapi bukan berperan mendidik di rumah, malah dia justru ingin berperan mendidik di luar rumah. Sehingga hadirin, rumah hanya sisa kemampuan, bukan rumah prioritas dan yang diutamakan. Ini adalah kesalahan yang besar. Secara singkat hadirin kaum muslimin karena terbatasnya waktu, kami sampaikan di sini beberapa unsur penting pendidikan dakwah yang menjadi peran wanita muslimah di rumah. Karena sangat luas cakupannya, maka di sini kami sebutkan secara global terlebih dahulu unsur-unsur tanggung jawab pendidikan wanita di rumah. Kami sampaikan kepada para suami atau calon suami juga agar tahu istrimu berat tugasnya, berat bebannya sehingga hendaknya engkau pun bisa ta'awun tolong menolong dengannya untuk bisa berperan sebagaimana mestinya karena Allah Subhanahu wa taala juga telah perintahkan kepada kita para suami untuk tidak bersikap egois, menang sendiri, acuh tahu tak mau peduli kepada istri, tidak demikian. Sebagai seorang suami, sebagai pemimpin untuk menjaga wibawa, pasang muka bangka, keras dan kasar kaku pada suami bukan begitu. Tapi Allah katakan, walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita itu punya hak yang sesuai dengan peran kewajiban dengan cara yang ma'ruf yang harus engkau berikan kepadanya para suami. Sehingga demikian pula dirimu. Karena Allah katakan walirijali alaihinna darajah. Suami pun punya peran, punya hak yang sama Artinya kalau engkau inginkan putra-putrimu soleh-solehah, perhatikan istrimu terlebih dahulu. Berikut hadirin unsur-unsur pendidikan di rumah yang penting. Awalan, yang pertama, at imaniyah wal ilmiyah. Yang pertama adalah pendidikan keimanan dan keilmuan. Ini yang utama dan yang pertama kita bacakan secara global dulu. Sanian, yang kedua, unsur yang kedua, tarbiyatul khuluqiyah, pendidikan ahlak. Pendidikan ahlak atau sopan santun, budi pekerti begitu. Secara umum masuk dalam ahlak, ya, pendidikan ahlak. Yang ketiga, salisan At-tarbiyatun nafsiyah. Pendidikan kejiwaan. Rabi'an, yang keempat, at-tarbiyatul ijtimaiyah. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Ini bukan IPS lo ya. Ingat, yang dimaksudkan bukan pendidikan IPS, ilmu pengetahuan sosial, bukan ini yang dimaksudkan. Tapi nanti pembahasannya. Karena dalam Islam kita manusia juga sebagai makhluk sosial, kita telah diatur bagaimana kita adab bertetangga, adab bersaudara. Ya. Ini penting sekali. Menjalin persaudaraan, ukhuwah, ya. Ini nanti dalam pendidikan sosial kemasyarakatan. Saya tegaskan ini jangan sampai berarti harus diajarkan IPS di rumah sabar dulu. Yang keberapa? Kelima dulu. Kelima, at-tarbiyatul istimaiyah sudah yang keempat. Yang kelima, khamisan at-tarbiyatul jismiyah. Pendidikan jasmaniyah Terus sadisan tarbiyatul jinsiyah. Saya ulangi tadi yang kelima, pendidikan psikologi. Yang keenamnya baru pendidikan jinsiyah. Jinsiyah jasmania yang keenam, yang kelima tadi pendidikan psikologi anak. Penting kita mengetahui ya psikologi anak kita. Tapi saya tidak menganjurkan untuk kita mempelajari secara khusus psikologi anak begini-begini. Kita tahu wajib mengetahui kejiwaan anak. Ya, psikologi ini adalah kejiwaan. Yang ketujuh, tarbiyatul da'awiyah, pendidikan dakwah. Ini yang belum sebutkan tujuh unsur yang penting dalam peran wanita <clears throat> muslimah dalam pendidikan di rumah. Kita masuk pada poin yang pertama, at-tarbiyatul imaniyah wal ilmiyah. Pendidikan keimanan dan keilmuan. Allah menjelaskan di sini ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh untuk mensukseskan poin yang pertama ini. Melalui proses dan tahapan bagi yang sudah terlanjur perbaiki bagi yang akan memulai, ini ilmunya. Maksudnya apa? Yang sudah terlanjur berkeluarga dan punya anak banyak, perbaiki, apa perbaiki. Yang belum berkeluarga, ini ilmunya. Karena apa? Terkait dengan pendidikan keimanan dan keilmuan, tahapan-tahapannya harus dimulai dari yang pertama. Apa tahapan pertama? Tahapan yang pertama kata rahimah, beliau rahimahullah tabda'u hadil mas'uliyah min taujil Islam. Tanggung jawab ini dimulai dari arahan ajaran Islam di dalam mendasari kehidupan suami istri yaitu harus masing-masing calon suami ataupun calon istri memilih calon pasangannya yang mempunyai kesolehan mempunyai agama yang baik. Ingat, tahapan yang pertama dimulai dari tahap awal, setar. Ketika seorang akan masuk rumah tangga, karena ini nanti bertanggung jawab kita dengan pendidikan, keimanan anak-anak kita. Mana mungkin kita akan bisa mendidik anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak yang beriman, kalau istri yang kita ambil sembarang karena kebetulan dapat di tempat atau terdemu di jalan atau di tempat rekreasi atau ketemu di tempat wisata. Apalagi ketemu di Facebook yang gak jelas dari mana asalnya. Hati-hati. Karenanya perhatikan petunjuk Rasulullah SAW begini dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidhatid din taribat yadak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi wanita itu sebab empat perkara pertama karena can, karena hartanya. Dalam hadis yang lain karena cantiknya. Yang kedua keturunannya. Ketiga karena cantiknya. Keempat karena agamanya. Lalu apa sabda beliau? Kalian pilih wanita yang punya agama sehingga akan selamat tanganmu ya hadirin yang dimuliakan Allah dengan engkau memilih yang punya agama wanita itu maka tanganmu akan terjaga kau tidak akan sampai memukulnya karena dia wanita yang taat setia dan engkau tidak akan memarahinya karena ia selalu ya tunduk dan taat kepadamu perhatikan ini ini awal kita memulai pendidikan keluarga dari pertama kita memilih calon pasangan hidup. Suami cari wanita. Wanita yang mana yang menjadi idola kita? Ya. Kalau kita mengidoli wanita karena cantiknya, berarti Anda ini bisa jadi mata keranjang. Apa keranjang punya mata? Artinya cintamu sebatas pandangan matamu saja. Ketika kau pandang dia nggak cantik lagi, maka engkau akan beralih kepada yang lebih cantik. Ini celaka. Anakmu jadi korban. Ketika dia cantik kau nikah dia. Begitu sudah ada anak, nggak lagi cantik seperti gadis, kau ceraikan dia ganti yang lebih cantik, yang orisinil lagi katanya. Nasib anakmu jadi apa nanti? Ya, hati-hati wanita kalau laki-laki datang tanya dulu. Ya. Apa sebabnya engkau tertarik denganku Mas atau Abang? Kalau dia bilang karena aku cantik. Hanya itu, kalau iya, afan saja. Janganlah yang mendekat. Aku bisa hilang cantiknya. Berarti cintamu sebatas itu saja. Tapi kalau dia bilang karena engkau solehah, terima. Ya, yang repotnya wanitanya nerima karena ini yang datang laki-laki yang soleh, ya. agamanya baik. Begitupun laki-laki memandang wanita karena solehnya, tapi kadang-kadang terbentur di orang tuanya. Ya. Karena apa orang tuanya ini pasang tarif. Sementara ikhwannya ini tidak bisa jangkau. Saya ada pulsa. Habis di jalan tidak bisa hubungi. Nami ya wa barakallahu fikum. Ya. Subhanallah. Ini penting untuk para suami, ya. Pilih wanita punya agama. Demikian kalau laki-laki cuma lihat melirik karena hartamu wanita, sabar dulu. Janda kaya, uh semua jadi perbincangan. Semua mau mendekat. Kenapa? Uh dia kaya raya. Hati-hati. Berarti dia ini pemalas. Ya. Bisa jadi laki-laki ini laki-laki pemalas. Bagaimana nanti kalau kau punya anak, dapati suami pemalas, lagi ada harta kau bisa biayai. Ketika habis hartanya, suami ini sudah dasar pemalas. Jadi apa kira-kira? nasib anakmu. Maka juga perhatikan karenanya Rasulullah SAW mengimbangi. Bukan hanya wanita yang kau cari karena agamanya. Tapi juga begitu laki-laki kata Rasulullah SAW. Ida ja'akum man tardona dinahu Wahuluku illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Bila mana datang kepada kalian wahai para ayah para wali, seorang laki-laki yang telah engkau ridhoi agamanya, kau ridhoi ahlaknya, segeralah nikahkan putrimu dengannya. Jika tidak kau lakukan, niscaya akan jadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Enam hadirinya dimuliakan Allah. Agamanya ini pun perlu sangat diperhatikan para wali. Karena sungguh kalau engkau memberikan putrimu kepada laki-laki karena kau mengiri kepada kekayaannya, sungguh banyak orang lain pun begitu, ingin kekayaan dia. Maka jangan salahkan kalau sebentar putrimu digantikan oleh putri orang lain karena suami ini punya kekayaan banyak, bisa ganti-ganti istri dengan kekayaannya. Hati-hati. Saya ingatkan saja supaya para suami, eh, para ayah, para wali tidak pasang tarif terlalu tinggi. Ya. Mudah sekali kalau yang datang hanya pakai jubah, afan saja. Kalau yang datang dengan Avanza, oke okay saja. Ini kan tarif tinggi sekali. Oh, datang dengan apa dia? Jalan kaki, masya Allah. Maaf mas, belum siap putri saya, anak saya belum siap. Datang dengan apa? Mercy, masya Allah. Mari, mari, mari. Nah, ini betapa banyak kasus ya iya hadirin yang kita cari ini kenapa agamanya kalau seorang sudah sibuk dengan harta kekayaannya suami sibuk dengan kekayaannya istri juga orang kaya terbiasa dan sibuk urus hartanya nanti kalau anakmu lahir siapa yang akan memperhatikan pendidikannya kalau semuanya sibuk apalagi zaman kita ini suami PNS, istrinya maunya juga sama PNS, sehingga dua-dua PNS. Bagus memang, dua-dua punya gaji besar. Dua-dua bisa berserikat untuk membangun istana yang megah. Rumah tingkat lantai sekian lantai, mobil ada semua-semua. Tapi apa artinya kalau anak tidak dapatkan yang di rumah? Apa yang anak dapatkan? Pembantunya. Bapak ibunya nggak pernah dapatkan karena bapak pulang malam, ibu pulang sore, ibu sore capek, istirahat tidur. Sehingga malam pun anak tinggal sisa tidur. Kapan dapatkan perhatian orang tuanya? Kapan mendidiknya? Lihat ini. Sehingga praktis dalam perkara ini, yang pertama, tahapan awal perhatikan calon istrimu atau perhatikan calon suamimu para wanita. Lihat agamanya. Ya, jangan lihat melirik hartanya Sungguh hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang seperti ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara harta insya Allah Allah akan mencukupinya kalau kita ini fukara maka Allah janji yughnihumullah Allah akan memberimu kekayaan kecukupan jangan khawatir yang penting agamanya karena kita butuh nanti dia akan mendidik putra putri kita jangan sampai yang penting cantik tapi nggak pernah sholat Bagaimana anakmu akan sholat? Ibunya nggak pernah sholat. Ya, bagaimana engkau menginginkan putramu menjadi seorang soleh, rajin ke masjid beribadah, bapaknya nggak pernah ke masjid. Hati-hati. Dalam pendidikan keimanan dan muan, hendaknya setelah suami istri ini resmi jadi suami istri, hidup berumah tangga, hendaknya banyak-banyaklah zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ingat para suami, hendaknya engkau banyak berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik kita ahlus sunnah dari awal pertama menikah saat pertama kali suami datang menjumpai istrinya, apa yang dilakukan? Eh? Lihat, kalau orang adat apa yang dilakukan? Hadrat dulu, antar. Ya, ketemunya di luar. Sunahnya bagaimana? Sunahnya lihat hadirin, tidak perlu diantar pakai begitu terlalu. Setelah selesai akad nikah ijab kabul selesai sah, silakan suami ya menemui calon ah, bukan calon lagi menemui istrinya dan apa yang dia lakukan pertama kali pertama-tama beliau ajarkan doa sudah apa doanya toh atau sudah lupa karena sudah lama mau diulang lagi hadirinnya dimuliakan Allah ya beliau ajarkan kepada kita ketika suami datang menjumpai istrinya di awal pertama jumpa pegang ubun-ubunnya Bacakan doanya. Gimana doanya? Eh, sama masih hafal? Mau diulang lagi? Baik. Ya. Doanya, Allahumma inni as'aluka khairuha, wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan istriku ini dan kebaikan perangai watak yang ada padanya. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan watak atau perangai yang ada padanya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Dengan doa ini diharapkan taufik dan pertolongan Allah sehingga suami istri yang berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, Allah akan luruskan dan sejajarkan, selaraskan perjalanan keduanya. Sehingga bisa seiring sejalan dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya. Kebaikannya dimunculkan, kejelekannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang memulai rumah tangga dengan pacaran terlebih dahulu. Karena sungguh pacaran itu dalam Islam memang haram karena pacaran inilah dusta dan dusta. Ya, laki-laki yang suka pacaran itu laki-laki penipu. Begitu juga wanita suka pacaran, wanita penipu. Waktu pacaran, oke okay dia selalu dia tampil yang baik-baik, selalu tunjukkan sikap ramahnya, menunjukkan perhatiannya, ya, dan dia tutupi aib-aibnya, tutupi kejelekannya. Mana ada orang pacaran datang langsung marah-marah? Orang pacaran datang dengan penampilan yang nggak suka, nggak sedap. Bikin yang sebaik mungkin, seindah mungkin. Tapi itu ingat tipuan dan tipuan. Begitu sudah resmi di pelaminan selesai menikah, bubar tamu undangan, hari pertama mulai nampak asli-aslinya. Celaka. Setahun, dua tahun, lima tahun pacaran, lima hari nikah bubaran. Ini akibat dosa yang telah bertumpuk selama pacaran. Apalagi memulai pernikahan dengan zina. Na'udzubillah min dalik. Ijab kabul, perut sebesar. Ini bukan orang Islam yang baik. Ya. Ini bagaimana mau mendidik anaknya jadi anak yang soleh solehah kalau dari awalnya sudah kejahatan jalannya. Jalan yang paling keji yang ditempuhnya. Ya, bawa lari anak orang, hamil baru datang, bapak, beta subasa puro ini bagaimana? Ya bagaimana? Bapak malu, baik kau nikah nak. Daripada bapak malu, nah ini lihat hadirin, kecelakaan lalu lintas kah? Ya subhanallah, ya. Mungkin kalau kecelakaan lalu lintas cuma babisul saja keluar nana Ini bisul besar, keluar bocah. Ini bahaya. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lihat ini kita yang kedua ya. Perhatikan, boleh Anda ketawa tapi ingat, jangan lupakan ilmunya. Tadi tujuh unsur yang disampaikan masih ingat kasing. Ini karena semua ini santri tulen ini. Kalau nggak dicatat nanti metu keluar lupa semua ini kelalen istilahnya begitu. Ini bahaya ini. Kita sampai unsur yang keberapa tadi? Apa yang kedua tadi? harus banyak do doa. Banyak-banyak doa dalam segala keadaan. Itulah Nabi contohkan. Pertama kali ketemu, ya doa dulu. Pegang ubun-ubunnya. Mungkin hadirin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana dulu saya belum pernah baca doa itu. Sekarang nanti di rumah ulangi. Bukan ulangi walimahnya. Datang temu istrinya, boleh kak? Doain saja. Kan Apa-apaan ini mas? Ini doa baru. praktekan. Daripada dengan pengantin baru, belum tentu dapat izin. Yang lama, doain. Hadirinnya dimulakan Allah. Ya, minta kepada Allah. Kalau istri marah-marah, coba tegur dengan cara baik. Atau coba diam saja. Jangan kau marah lagi. Ya. Selesai itu doakan dia. Semoga Allah lindungi kejelekannya. Ya, juga terus sunahkan sholat sunnah dua rakaat suami istri. Perhatikan itu contoh doa. Setelah doain sambil dicium keningnya, sholat dua rakaat terus. Setelah itu terserah kau mau bikin apa. Karena suami istri sudah sekian lama dia memang menanti malam pertama. Ingat, senangnya kayak apa kau senang. Tapi lupa, jangan lupa doanya. Karena kata Rasulullah SAW, ini tahapan yang Berikutnya yaitu harus mendoakan ya, berdoa saat mau ketemu dengan istri. Maksudnya berhubungan badan. Ya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendatangi istrinya Kemudian dia memulai sebelum mendatangi istrinya dengan doa. Bismillahi Allahumma janibna minasyaitan wa janibis syaitan ma Siapa baca doa ini, kalau dari hubungan suami istri itu Allah karuniakan anak, akan lahir anak yang tidak akan diganggu setan. Kalau anak lahir sudah tidak diganggu setan, berarti tinggal peran orang tua mendidiknya. Jangan kembalikannya anak sudah dilindungi dari setan, kemudian orang tuanya ajar dengan cara setan. Eh, ya keliru. Bagaimana? anak dibiarkan dididik dengan televisi terus-terus tiap hari. Kira-kira yang televisi itu yang ngajarin siapa? Yang ngajari kalian atau orang yang fasik? Orang-orang fasik ya ikhwah. Walaupun kalian beralasan, kita kan cuma lihat beritanya, betul beritanya, tapi yang memberitakan itu yang membawakan berita ini kira-kira pakai hijab, pakai cadar apa telanjang? yang membacakan berita ini di televisi itu pakai hijab cadaran atau telanjang? Berdandan apa enggak? Nah, kira-kira merem terpejam begini lihat beritanya? Ah, itu jangan dusta. Lihat hadirin, hati-hati. Ingat, jangan sampai doa kita ini dibarengi dengan maksiat. Ya, ini tahapan yang ketiga adalah mendoakan sebelum terlahirnya anak. Kalau tadi berdoa dalam segala keadaan. Terus yang ketiga, mendoakan anak sebelum lahirnya anak. Dari mulai malam pertama dia hubungan. Terus saat ada kelahi, saat dia mengandung. Coba lihat kisah para ambia, Nabiullah Ibrahim. Alimis salatu wassalam. Selalu kepada Allah. Walaupun belum dikaruniai anak, Selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra-putri yang saleh. Lihat hadirin, doa beliau. Ya. Begitupun saat sudah lahir anaknya selalu doa. Seperti contoh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Doa-doa beliau dalam Al-Quran Allah abadikan. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina kurratayun. waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah hadirin. <coughs> tahapan kedua, tahapan ketiga. Ini doa, doa lagi. Ya, doa dalam segala kondisi situasi doa di dalam kita <coughs> menunggu kelahiran anak <coughs> dan doa saat anak lahir. Saat anak kita terlahir kita juga jangan lupa doakan dia. Apa doanya? Saat anak terlahir kita melihat bayi kita baru lahir yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah ini hadirin doa-doa begini praktis harus kita hafal. Beliau lihat bayi yang lahir kita dukung, kita doakan wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. Sudah hafal doanya? Sudah insyaallah ya. Seberapa anaknya? Nah itu makanya. Berarti sudah sering kali diulang, mesti hafal. Kalau anak sulima belum hafal berarti lupa doa yang lain. Nah ini hadirin, kita doakan Aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Dari segala macam bentuk mata-mata yang jahat dan gangguannya. Dan syaitan-syaitan serta gangguan-gangguannya. Ya. Wa'iduka kabi kalimatilai tamah. min kuli syaitanin wahama wa min kuli ainin lamah. Demikian hal hadirin tahapan yang ketiga. Terus yang keempat, tahapan yang berikutnya. Sebelum anak berinteraksi dengan masyarakat dan yang lainnya, maka hendaknya orang tua ya, dia selalu memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik pada anak-anak setelah dia lahir. Jangan suka bertengkar di dekat bayi yang baru lahir. Karena pertengkaran orang tua, ucapan-ucapan jelek dan kotor akan didengarnya. Baik kalau engkau sering bacakan padanya ayat-ayat kalimat-kalimat thayyibah selalu diperdengarkan di telinganya ya kemudian yang kelima tab dari hal tafaul istama'i ketika anak ini sudah mulai dia ini masuk pada tahapan bergaul dengan masyarakat usia 5 atau 7 tahun mulai dia ini menyaksikan gerakan orang tuanya atau mulai anak itu bisa berinteraksi melihat bergerak berjalan Coba bapak ibunya ajarkan gerakan-gerakan sholat. Anak sanbi. Ya, perhatikan para umat khususnya. Karena sering terjadi para umat ketika sholat. Ajar anak di dekatnya. Sholat dekat anaknya. Coba lihat dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah SAW para umat. Seutama-utama sholat wanita di mana? Di masjid berjamaah atau di rumah? Di rumah. Di rumah di mana? Di kamarnya. Nah, Subhanallah. Ajar anak di rumah bagaimana ibu yang gerakan sholatnya. Ini tahapan kelima dalam pendidikan keimanan dan keilmuan. Ya, supaya anak ini biasa ucapan-ucapan yang baik didengar, perilaku-perilaku yang baik dilihat, disaksikan. Bagaimana ruku, sujud, berdiri dalam sholat, bagaimana menjamu tamu, bagaimana menghormati orang tua, memuliakan ibu bapa dari orang tua kita. Ajari anak. Yang keenam, jangan lupa didik anak dengan tauhid karena ini adalah merupakan prinsip utama. Ada semut banyak. Semut banyak. Ajar anak dengan tauhid. Bagaimana anak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Perkenalkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah. Saringkas yang ketujuh. Dalam tahapan yang ketujuh. Berkenaan dengan eh, unsur pertama. Setelah anak usia tujuh tahun. Ajar anak untuk mulai mandiri mengerjakan sholat. Ajarkan iman, ajarkan Islam, ajarkan ihsan. Perintahkan anak untuk sholat. Karena dia sudah mulai bisa. Ya, Bahkan dari sebelum lima tahun sudah mulai anak diajar menghafal dari usia dini sedini mungkin. Tiga tahun sudah bisa mulai ketika mulai bicara. Ya, yang ketujuh setelah anak umur tujuh tahun mulai diajar sholat. Kemudian yang ke delapan anak diajari untuk bisa menghafal Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran. Ini yang kedelapan. Dan ini bagaimana mungkin anak akan bisa dapatkan pendidikan ini kalau ibunya baca Quran aja tidak bisa, apalagi menghafal. Nasmi tidak bisa, karena nggak bisa baca. Udah begitu malu mau belajar. Hati-hati. Yang kesembilan, bacakan kepada anak sirah nabawiyah atau buku-buku sirah yang baik dalam rumah. Sediakan untuk mereka baca yang ke sepuluh, ajarkan anak bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ya, supaya bisa mengucapkan bahasa Arab dengan fasih, membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ke sebelas, penuhi di rumah perpustakaan dengan buku-buku dan kitab yang manfaat, rekaman-rekaman yang manfaat untuk anak laki-laki dan anak wanita Ya, jauhkan dari kitab-kitab dan buku-buku yang berbahaya. Hati-hati, ikhwah. Buku-buku saja harus kita seleksi, apalagi tayangan. Ya, sehingga kita heran. Anak-anak kita alus sunnah kenal Ipin dan Upin. Bahkan lebih dikenal daripada Nabi dan para sahabatnya. Coba tanya, siapa Ipin Upin? Wah, dia bisa cerita panjang lebar. Tapi siapa Abu Bakar? Saya kenal. Masya Allah, ngeri. Ya, bagaimana mereka akan meneladani para sahabat, sedangkan mereka nggak kenal para sahabat. Yang dikenal Ipin Upin sampai makan saja. Saya heran, ada anak kecil minta ibu bapaknya mau makan apa nak? Katanya mau makan Ipin Upin. Apa sih? Saya tanya, apa sih? Makanannya suka Ipin Upin katanya. Paha ayam. Masya Allah. Sampai seperti itu. Ya, pengaruhnya Kok gak sadar? Yang ke-12, penuhi rekaman Al-Quran dan ceramah-ceramah agama yang manfaat. Supaya kita ini bisa membantu, terbantu dengan menghafal Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran dan tausiah-tausiah dalam rekaman-rekaman. Hadirin iwafillah, karena sudah waktu habis, ini baru yang pertama. Ada 12 tahapan yang tentunya ini semua mengingatkan akan kekurangan kita. Mari kita benahi yang sudah kita jalani, mari kita perbaiki dan kita tingkatkan. Dan di sini saya pribadi dan keluarga bukan yang paling baik, tapi ingin berusaha untuk baik. Karena itulah jangan lihat saya, tapi mari kita ambil faedah ilmu ini untuk kita praktekkan bersama supaya kita bisa mewujudkan masyarakat yang islami, yang bertakwa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada hilaf dan kekurangannya. Subhanakallah bihamdika.